Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makhraj al-lisan atau lidah. Makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian. Artinya ada 10 makhraj untuk 18 huruf. Sekali lagi, pada makhraj lisan ada 10 bagian untuk 18 huruf. Adapun bagian yang pertama dan yang kedua adalah dari pangkal lidah atau aksal lisan. Untuk yang pertama adalah huruf untuk huruf qaf. Di manakah makhrajnya? Makhrajnya adalah pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel menempel langit-langit bagian yang lunak. Sekali lagi, pangkal lidah paling belakang pada posisi langit-langit bagian yang lunak paling belakang setelah tenggorokan. Ini untuk huruf qaf. Ya. Qo, qi, qu, aku. Kemudian untuk Bagian yang kedua huruf kaf. Di manakah makhrajnya? Huruf kaf keluar dari pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang tulang atau keras dan bagian yang lunak. Setelah huruf qaf. Perhatikan ka ki ku ak ka ki ku ak ka ki ku ak antara qaf dan kaf persamaannya kedua-duanya keluar dari pangkal lidah paling belakang tetapi perbedaannya adalah untuk qaf keluar dari pangkal lidah yang menempel langit-langit yang lunak dan untuk huruf kaf pangkal lidah menempel di langit-langit yang keras dan yang lunak di bagian atas. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum ala Wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته